para tamu undangan, alumnus serta asatizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat ke acara selanjutnya, acara inti Hikmah Haul Syekhuna Muhammad Muhajirin bin Amsar yang ke-15. Marilah sama-sama kita dengarkan Hikmah Haul dari Profesor Dr. Ahmad Tipraya MA kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.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 Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Yang saya hormati Ibu Hajah Anan ayah dari tujuh putra putri Allah yarham Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsal Ad-Dari yang saya muliakan para alim dan ulama yang hadir pada siang hari ini para tokoh masyarakat para murid dari Allah Yarham Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini dalam suasana yang panas terik pada hari ini kita bersedia hadir di tempat ini di Ma'had Anida Al-Islami yang merupakan amal jariah dari Kiai Haji Muhajirin Muhammad Muhajirin Amsar untuk memperingati haulnya yang ke-15 yang pada hari ini dihadiri oleh banyak masyarakat terutama masyarakat dan para murid saya tidak dapat menyebutkan murid-murid beliau yang hebat pada hari ini karena dilihat dari manakib yang disampaikan tadi ternyata sudah begitu banyak murid beliau yang hebat sepeninggal beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika saya berada di Mahat ini saya teringat Mahat saya di kampung saya namanya Mahat Al-Muhlisi yang dikelola oleh keluarga kami dan yang dipimpin oleh ayah kami Kiai Haji Muhammad Hasan yang hingga kini sudah berusia 92 tahun. Karena itu pada hari ini saya barusan memberikan ceramah menggunakan pakaian khas mahal. Saya pakai sarung, saya pakai jas, dan saya sudah berniat untuk pakai itu dari rumah. Biasanya kalau saya mengajar, saya pakai biasa saja, pakai kemeja, kemudian pakai celana biasa. Tapi kali ini saya menyesuaikan karena saya juga adalah santri dari Mahmud. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bangga dengan murid Allah Yarham Kiai Haji Muhammad Muhajirin yang baru saja menyampaikan ceramah pengantar sebagai sambutan beliau dalam pengantar acara kita pada hari ini yang luar biasa. Beliau adalah al-alim di bidang ulumul hadis yang sekarang berdakwah di Singapura dan di Malaysia. Yang baca manakib adalah murid terkemuka juga dari beliau. Dan saya kira ada sekian banyak murid beliau yang hadir di tempat ini yang kita sama-sama merayakan haulnya yang ke-15 pada hari ini. Ada orang yang berkata, untuk apa adakan haul? Sebagaimana orang berkata, untuk apa bertakziah lama-lama bagi ahli mayit? Dia kan sudah meninggal dunia. Semua amalnya putus, kata mereka. Saya kalau ditanya seperti itu biasa saya jawab. Yang pertama, kalau kita bertakziah ke ahli mayit beberapa hari lamanya, itu adalah perintah dari Rasulullah yang Rasulullah tidak pernah menentukan bagaimana cara bertakziah kepada ahli mayit. Kalau ada ketentuan dari Rasulullah hanya datang pada hari pertama kematian bersangkutan, lalu kita melewati hari-hari itu, maka kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Saya Bapak Ibu terus terang aja termasuk uhibbu takziah. Saya senang dengan takziah. Karena itu kalau ada yang mengatakan seperti itu, mengapa harus tujuh hari? Mengapa harus 40 hari? Mengapa harus 100 hari? Mengapa harus ada haul? Haul yang kita adakan pada hari ini mengandung dua dimensi yang luar biasa. Yang pertama, haul itu berguna untuk Allah Yarham yang sudah meninggalkan kita. Yang kedua, peringatan haul untuk kiai dan guru kita sekarang ini bermanfaat untuk kita yang hidup. Takziah yang kita lakukan untuk ahli mayit berfungsi tiga. Yang pertama takziah untuk ahli mayit, yang kedua ber, berguna untuk si mayit sendiri yang baru saja dimakamkan, dan yang ketiga untuk para hadirin yang hadir pada acara takziah itu. dua dimensi utama dari manfaat haul. Yang pertama untuk Allah yarham. Ya Jadi kita adakan haul pada hari ini haul yang ke-15. Manfaatnya untuk Allah yarham ya Kiai Haji Muhammad Muhajirin Ansar. Saya lihat dalam beberapa hadis. Salah satu diantaranya adalah Kata Rasulullah, orang-orang yang sudah mendahului kalian, yang sudah meninggal dunia lebih duluan dari kalian, mengharapkan apa? Mengharapkan doa, permohonan ampun dari orang-orang yang hidup. Mereka di alam sana, kata Rasulullah, bagaikan ikan yang ada di kolam Ketika ada orang yang lewat di hadapan kolam itu, mereka mengangkat kepalanya dan mukanya serta mulutnya berharap agar ada orang yang lewat itu memberikan makanan kepada mereka. Jadi orang yang sudah meninggal dunia selalu mengharap dari orang yang hidup. Permohonan doa mereka untuk mereka Permohonan istighfar dan permohonan ampun dari orang-orang yang hidup Untuk mereka yang sudah meninggal dunia Ketika mereka mendapatkan doa dan permohonan ampun Maka bagaikan ikan dalam kolam Mereka turun kembali seperti biasa Tetapi kata Rasulullah Mereka selalu mengangkat mulutnya ke atas Kepalanya Dengan harapan agar ada doa dari orang-orang yang hidup. Allah yarham Ki Haji Muhammad Muhajirin sekarang menyaksikan kita yang hadir pada hari ini. Dan tadi sejak awal sudah dikumandangkan doa untuk almarhum, untuk Allah yarham itu. Dan beliau menerima doa kita, menerima permohonan ampun kita dengan sangat gembira. hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kata Rasulullah, doa orang-orang yang masih hidup akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada batas, tidak ada penghalang yang menghalangi doa. Lalu sekarang ada orang yang berpendapat Bagaimana mau didoakan? Amalnya sudah putus. Ya amal yang putus amalnya itu yang sudah meninggal. Bagaimana dia mau beramal kalau dia sudah meninggal? Orang yang hidup amalnya untuk untuk orang yang meninggal dunia akan sampai kepada almarhum kepada Allah yang Maha. Tidak ada yang tidak sampai. Saya ingin memberikan ilustrasi sedikit. Ada cerita sufi. Cerita sufi itu adalah seseorang yang saya lupa namanya. Kisahnya begini. Ada seorang ibu yang sudah lama meninggal seorang anak perempuannya. Kemudian dia ingin melihat bagaimana keadaan anaknya di alam kubur. Lalu dia datanglah kepada seseorang alama dan dia menanyakan, "Ya al-alama, ya syekh, bagaimana caranya agar saya bisa melihat anak saya yang sudah meninggal dunia?" Lalu kata sheikh itu, "Anda membaca bacaan tertentu." dan berdoalah kepada Allah agar Anda bisa melihat bagaimana keadaan anaknya. Sang ibu ini mengamalkan apa yang diajarkan oleh al Allah tadi dan dia melakukannya sampai pada suatu malam. Dia melihat dalam tidurnya datanglah anak perempuannya itu dalam keadaan tidak dikenali lagi oleh ibunya. Kemudian apa? Siapa kamu gerangan kata ibunya Aku adalah anakmu ibu Tapi kenapa kamu pakaianmu compang camping Wajahmu tidak kelihatan lagi seperti wajahnya Kemudian Kaki kiri dan kaki tangan kiri kanannya Dirantai dengan rantai besi Ibu itu tidak sampai selesai mimpinya Terus dia terbangun kaget melihat anaknya Keesokan harinya dia datang kepada sang guru yang mengajarkan itu. Dia katakan, Pak Kiai saya sudah melihat anaknya, tapi saya sangat sedih karena anak saya datang dalam keadaan yang saya tidak harap. terdiamlah Kiai itu. Terus apa kata Kiai itu? Berdoalah kepada Allah agar dia dalam keadaan cerah ceria setelah ini dan tidak lagi dirantai kata kiai itu kepada ibu itu. Tidak lama kemudian, suatu saat sang kiai ini melihat dalam tidurnya, dia berjalan-jalan di sebuah tempat. Di tempat itu semua orang dalam keadaan cerah ceria. Semuanya orang bersantai ria. Kemudian Pak Kiai jalan keliling di tempat itu. Ketemulah dengan seorang perempuan yang sedang duduk di atas tempat tidur yang empuk dan luar biasa dengan pakaian yang sangat bagus lalu sang perempuan itu bertanya kepada kiai pak kiai tidak kenal saya lagi oh saya tidak kenal kamu siapa saya adalah putri dari ibu yang pernah datang kepada kiai kenapa kamu bisa ada di sini saya berada di sini Pak Kiai yang pertama setelah ibu saya bertemu dengan Kiai, dia rajin mendoakan untuk saya. Yang kedua kata dia, ada seorang ulama hebat yang meliwati di kuburan kami. Lalu dia membacakan Fatihah untuk kami dan berdoa untuk kami semua. Dan kami semua yang ada di tempat ini, satu tempat tinggal kami, kata dia. Artinya satu pemakaman. Itu kiai itu mendoakan untuk mereka ketika dia lewat di kuburannya. Dan apa yang terjadi? Dia merubah keadaan orang di alam kubur. Yang tadinya dalam keadaan yang dia diharapkan seperti itu. Kemudian menjadi orang yang lebih baik. Pastilah orang yang tidak suka itu akan bertanya, bagaimana bisa semudah itu mengubahnya? Bapak Ibu yang saya muliakan. Hadis yang saya bacakan tadi ada seorang laki-laki yang berdatang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, hal ya bapak min abawaya abawayya syai'un ba'da mautihima?" Abar bihima, apakah masih ada tersisa sesuatu yang bisa aku lakukan untuk Tanda aku berbuat baik kepada kedua orang tua aku setelah keduanya meninggal dunia yang aku bisa gunakan sebagai tanda kebaikanku setelah dia meninggal dunia. Kata Rasulullah, ada empat yang kamu lakukan. Jadi kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia, maka empat yang kita lakukan. Kalau empat itu kita lakukan, maka kebaikan yang empat yang kita lakukan itu sama dengan kebaikan kita kepada keduanya pada saat mereka hidup. Yang pertama kata Rasulullah, ad-du'a ulahuma. Berdoa untuk keduanya. Berdoalah untuk keduanya. Yang kedua kata Rasulullah, al istighfaru lahuma memohon ampun untuk keduanya kita sudah mengatakan beberapa kalimat Allah yarham ghafarallahu lahu saya pernah melihat apa sih beda ghafarallahu dengan Allah yarham Gafarallahu lahu dengan Allah yarham Ternyata Bapak Ibu maknanya beda Kalau gafarallahu lahu Itu berkaitan dengan perbuatan yang telah lalu Allahumma gfirli zunubi Ya Allah ampunilah dosaku yang telah lalu Tapi ternyata Allah yarham itu artinya Allah mengampuni dosa-dosa yang akan datang yang jarang kita tahu selama ini. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya buka kembali buku-buku saya. Ternyata kata rahimah itu artinya pengampunan dosa yang akan datang. Jadi kalau kita baca doa, Allahumma gufirli warhamni wajuburni, sebenarnya, Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu, dan ampunilah dosaku yang akan datang. Jadi kalau kita mengatakan kepada kiai kita yang sudah meninggal ini Allah yarham, ya Allah, ampunilah beliau ketika ber, beliau berada dalam kuburnya. Allahumma gfirlahu ya Allah, ampunilah dosa beliau ketika beliau masih hidup di dunia ini dan dosa telah berlalu. Karena itulah maka kita mengatakan ghafarallahu lahu wa yarhamuh. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu pada saat hidupnya di dunia dan Allah mengampuni dosanya ketika mereka berada di alam sana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah infadu wa'dihima. Melaksanakan semua janji yang telah dilakukan oleh beliau pada masa hidup. Ini sangat umum pengertian infazu wadihimah. Yang pertama, menyelesaikan utang beliau. Yang kedua, melaksanakan pesan-pesan beliau. Melaksanakan nasihat-nasihat beliau. Menyempurnakan semua itu adalah dalam kategori infazu wadihimah. Dan saya kira tiga-tiganya ini telah dilakukan oleh semua murid beliau dan telah dilakukan oleh anak-anaknya. Yang keempat, anak yang ditinggalkan oleh Allah Yarham itu harus menjalin hubungan silaturahim seperti kedua orang tuanya menjalin silaturahim itu pada masa hidupnya. Jadi kalau begitu maka kita semua yang hadir pada hari ini lagi bagi kue ya kalau boleh kuenya jangan dulu dibagi kalau boleh kuenya jangan dulu dibagi karena kalau sambil makan sambil mendengar ilmu yang masuk makanan ilmu yang masuk kalau nasi mau dibagi oke okay, tapi saya berhenti berceramah tapi kalau kue boleh kita hentikan dulu karena apa kalau masuk yang ini tidak masuk yang di sini bahkan ada ulama yang berkata kalau anda memberi salam pada saat orang sedang makan tidak usah beri salam langsung ceramahnya oke okay. Alhamdulillah sudah berhenti membagi kue karena begini Pak Dalam ilmu pendidikan Kalau muridnya konsentrasinya bercabang Maka ilmunya bertambah sedikit yang masuk ke otak dan pikiran Jadi kalau ada mahasiswa saya Ketika saya ngajar Tidak perhatikan apa yang saya ajarkan Saya bilang begini Anak luar, jadi anak Anda di luar daripada di sini karena teman-temanmu ingin belajar sungguh-sungguh, kalau kamu main-main keluar. Mahasiswa kita sekarang Pak itu apa? Biarpun dalam kuliah Pak, ini main HP, main HP dalam kuliah. Kalau saya lihat, keluar. Karena apa? Ilmu yang diajarkan kepada seseorang, oleh seseorang kepada seseorang pada saat tertentu, tidak pernah 100% bertambah perhatiannya, bertambah tinggi nilai persentase diterima ilmunya. Kalau perhatiannya kurang, bertambah rendah itu. Karena itu Alhamdulillah sudah berhenti. Saya tinggal 15 menit lagi untuk kali. Tak lama. Ya. Baik. Sampai di mana? Lupa. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kita yang hidup itu punya kewajiban yang pertama mendoakan untuk ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah memohonkan ampun untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan janji-janji pesan-pesan yang telah beliau pesankan kepada kita kemudian menjaga silaturahim seperti almarhum dan almarhumah menjaga silaturahim pada masa itu ini sebagai tanda kebaikan seorang anak terhadap orang tua Bapak Ibu yang saya muliakan saya kira almarhum itu Allah Yarham Kiai Muhammad Muhajirin telah melaksanakan tiga hal yang dipesankan oleh Nabi. Apa itu? Kata Rasulullah, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Sodakatin jariah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solih yadulah. Apa yang dimaksud? Orang yang sudah meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga. Tiga itu tidak mungkin atau boleh jadi kita tidak mampu melaksanakan tiga tiga. Sodakatin jariah. Seseorang yang sudah meninggal dunia akan meninggalkan sedekah jariah. Almarhum ini saya kira sedekah jariahnya luar biasa. Pesantren yang beliau bangun ini luar biasa. Sedekah jariah. Belum lagi amal-amal beliau yang lain. Yang kedua, au ilmin yuntafa'ubi kata Rasulullah, atau boleh jadi seseorang yang meninggal dunia itu meninggalkan ilmu yang bermanfaat bagi murid-muridnya. Dan beliau sudah melakukan itu. Kemudian awaladin dia yad'ulahu atau anak yang soleh yang mendoakan beliau. Beliau sekarang ini bukan lagi pilihan dari tiga itu. Tetapi beliau meninggalkan sodakatin jariah wa ilmin yuntafa ubihi wa waladin solihnya dulu. Sebagian orang mungkin meninggalkan dua. Sebagian orang mungkin meninggalkan satu. Tetapi almarhum meninggalkan tiga-tiganya sodakatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'ulah Sodaka jariah itu sodaka yang bunganya berbunga terus. Tidak pernah berhenti. Apa yang beliau lakukan dalam membangun pesantren, membangun masjid, membangun rumah-rumah tempat anak-anak dibina pendidikannya, pahalanya tidak akan pernah putus sampai kapanpun selama ini masih ada. Ilmu yang beliau ajarkan kepada para muridnya, lalu ilmu dari muridnya diajarkan kepada muridnya lagi, tidak akan pernah putus selama-lamanya. Tumpukan-tumpukan pahala beliau sudah luar biasa dari ilmu muridnya. Kemudian yang ketiga adalah waladin soalihin jadi ingin saya jelaskan pengertian walak. Walak itu arti umumnya anak. Dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan. Indonesia biasa dibedakan anak itu dengan menyebut sesudahnya anak kandung, anak tiri, anak sekolah. Waladin namanya semua itu. Tetapi kalau anak kandung oleh bahasa Arab digunakan ibnu. Jamannya abnaun. Tadi saya bisikin salah seorang putra beliau, berapa putra putri beliau? Ada tujuh. Satu sudah meninggal dunia, yang tujuh itu adalah abna dari Allah Yarham Kiai Haji Muhammad Muhajirin. Tapi aulatnya itu yang tidak terhitung banyaknya. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu tidak boleh takut hanya memiliki anak tiri. Didiklah dia, binalah dia, berilah pengajaran kepadanya, berilah ilmu kepadanya agar menjadi anak yang soleh. Walaupun tidak lahir dari darah kandung kita sendiri. Kalau kita membesarkan mereka, mereka itulah yang kata Rasul menjadi waladin solehin dia dulu. Jadi orang yang susah mendapatkan anak tidak usah susah. Carilah anak yang bukan lahir dari darah kita sendiri. Ibu-ibu yang punya anak tiri, binalah anak tiri itu agar menjadi waladin soleh. Bapak-bapak yang tidak punya anak kandung, binalah wala anak-anak tiri itu sehingga menjadi anak yang soleh. Karena mereka itulah yang mendoakan kita ketika kita diam. umat muhajirin saya kira sudah puluhan ribu aulatnya yang hidup sekarang dan mengembangkan dakwah kemana-mana dan mengembangkan ilmunya kemana-mana dan mereka itulah yang mendoakan Allah yarham ketika Allah yarham berada di alam kuburnya sana. Saya tidak terhitung lagi murid saya saya tidak tahu berapa ratus ribu karena saya mengajar sejak tahun 77 sebagai dosen saya mengajar sejak tahun 77 sampai hari ini masih mengajar Pak Ais ini termasuk murid saya termasuk waladi huwa min waladi insya Allah beliau mendoakan saya nanti kalau sudah saya tiada murid saya mulai dari Aceh sampai Papua ada yang rektor, ada direktur pasca, profesor bukan main begitu banyak. Itu adalah anak-anak saya. Karena apa? Anak bukan lahir dari kandungan saya, bukan lahir dari darah daging saya, tapi anak yang saya besarkan dalam bidang pendidikan ini. Karena itu setiap setiap ilmu yang kita ajarkan kepada murid, maka murid itu sebagai walas. Kita ingat Imam Al-Ghazali seorang Sufi seorang Filosof seorang Ahli yang luar biasa Menyebut pada para muridnya Ya waladi Hai murid, hai anakku panggilan Tidak dia katakan Ya tilmisida Ya waladi Karena apa? Anak yang beliau ajar sebagai orang yang mencari ilmu adalah waladi Bapak Ibu yang saya muliakan, karena itu satu dimensi pertama yang berkaitan dengan hikmah haul pada hari ini adalah mendoakan almarhum, mengingat jasa-jasa almarhum, memohonkan ampun almarhum. Kemudian kita menjalin silaturahim pada hari ini seperti yang beliau lakukan pada masa hidup. Yang kedua, apa hikmahnya untuk kita yang hidup? kalau kita mengingat orang yang sudah meninggal dunia, maka seyogianya lah kita harus mengingat kematian. Bahwa nanti kita akan mengikuti Allah Yarham, kita akan menyusul beliau, dan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang memperbanyak mengingat kematian kata Rasulullah, maka dia akan berkurang melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Kalau dia ingat mati, dia ingat kematian. Dan kalau dia ingat kematian, dia takut mati. Ketika dia takut akan kematian, maka tidak banyak dosa yang dia lakukan. Tapi kalau seseorang yang tidak pernah ingat mati, dia maksiat di mana-mana. Dia akan melakukan perbuatan dosa di mana-mana. Orang yang korupsi itu terjadi korupsi karena dia jarang ingat mati. Orang yang memakan harta orang lain, dia memakan harta orang lain karena apa? Dia tidak ingat bahwa harta orang lain yang dimakannya itulah ketika nanti di alam sana, ketika dia di neraka itu nanti dalam suasana yang sangat panas, makanan itulah yang akan diberikan oleh Allah kepadanya pada saat dia lapar. Orang yang minum minuman yang dilarang oleh Allah pada saat dia haus, Allah memberikan air neraka yang panas itu dikasih masuk ke dalam mulut. Karena dia tidak ingat mati. Yang kedua kata Rasulullah, siapa yang selalu ingat mati akan membuat dia hidup di dunia ini zuhud. Zuhud itu artinya dia sederhana dalam kehidupannya. Di mana-mana pun dia berada, dia akan berjuhud. Dia mengingat Allah. Dia akan mengingat Allah dimanapun dia berada. Karena itu zuhud itu jangan disalahfahami. Ada orang yang salah pahami zuhud. Katanya tidak boleh hidup mewah. Tidak boleh pakai mobil yang bagus. Tidak boleh berpakaian yang bagus. Itu pemahaman zuhud yang salah. Zuhud yang benar Silakan kita pakaian yang bagus, tapi hati kita tetap mengingat Allah. Silakan duduk di mobil yang bagus, tapi hati kita selalu ingat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, seseorang yang ingat mati, kata para ulama, saya ragukan ada yang mengatakan itu hadis, tapi mungkin kata ulama. Karena saya lihat tidak lihat perawinya di situ. Apa kata mereka? man aktara zikral mauti ukrima bisalasati asya Siapa yang selalu dan memperbanyak ingat kematian maka Allah akan memuliakannya dengan tiga perkara Yang pertama apa? Ta'jilut taubati Dengan memperbanyak ingat mati akan mendorong dia untuk cepat bertaubat kepada Allah karena itu maka bagi kita yang hidup, ingatlah mati agar kita cepat bertobat. Kalau kita tidak ingat mati, kita umur bertobat. taubat. Kemudian yang kedua, karena atur kalbi. Kalau kita selalu mengingat kematian, akan menjadikan hati itu bersifat kanaah. Hati menjadi puas dengan apa yang dimiliki di dunia ini, tetapi puas dengan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah nasyatun fil ibadati. Orang yang selalu mati, orang itu akan selalu aktif untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tetapi katanya, waman nasiya al maut ukiba bisalah sati asyain. Siapa yang melupakan kematian, maka dia dihukum dengan tiga perkara. Apa yang pertama? Taswifut taubati. Dia selalu mengurur-ngurur untuk bertaubat. Ah, jangan dulu sekarang lah. Tunda, tunda taubatnya. Besoknya lagi tunda lagi. Karena dia tidak mengingat kematian. Kalau dia mengingat kematian, pasti dia akan mempercepat taubat. Kemudian <clears throat> yang yang kedua adalah takut ridho abil kafafi. Dia tidak akan pernah ridho dengan kehidupan di dunia ini. Dia tidak akan pernah puas dengan kehidupan dunia ini. Tidak pernah merasa cukup. Kemudian yang ketiga adalah ataka takasul fil ibadati. Dia malas-malas beribadah. Orang yang tidak ingat kematian malas beribadah. Tapi kalau diingat mati, dia akan selalu aktif untuk beribadah. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena itulah maka Hikmah haul yang kita bisa peroleh pada hari ini adalah dua dimensi. Dimensi pertama berkaitan dengan Allah yang yarham Muhammad muhajirin amsar. Kita doakan beliau pada hari ini, kita mohonkan ampun beliau pada hari ini, dan kita nyatakan kepada beliau kita sudah meneruskan apa yang diusahakan pada masa hidupnya dan silaturahim kita kita lakukan pada hari ini. Bagi kita mengingat Memperingati hal itu akan membuat kita ingat kematian. Kalau kita ingat kematian, kita akan aktif melaksanakan ibadah, kita akan cepat bertaubat kepada Allah, dan kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki di atas dunia ini. Tapi kita tidak pernah merasa puas dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak biasa banyak panjang ceramah. Dan ceramah saya Bapak Ibu tidak pernah bikin lucu. Sulit saya bikin lucu kalau ceramah. Karena itu bukan bidang saya kalau ceramah yang lucu, tetapi kalau memberikan materi yang seperti itu, alhamdulillah saya bisa. Tapi kelihatannya walaupun tidak lucu, tapi insya Allah ibu-ibu perhatikan. Ceramah juga tidak boleh banyak lucunya karena tertawa itu membuat membuat apa? Membuat ilmu itu tidak bisa masuk dengan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ini sendiri sebenarnya berasal dari kampung seperti Bapak dan Ibu. Kampung saya itu ada di Bima sana itu. Tidak ada lagi kampung sesudah kampung saya kecuali Lautan Hindia di Pulau Sumbawa, Bima. Saya punya saudara sembilan. Alhamdulillah guru ayah saya itu guru madrasah tapi mampu membiayai anaknya menjadi anak yang berilmu sembilan-sembilannya itu semua sarjana tiga diantaranya doktor dua diantaranya profesor salah satu dari profesor selain saya adalah Profesor Dr. Hamdan Yulfa saya kira bapak-bapak ingat yang mantan ketua mahkamah konstitusi itu yang katanya menjadi idolanya ibu-ibu kalau lagi sidang katanya pasti ibu perhatikan itu saudara saya adik saya yang kelima jadi saya bersaudara sembilan tiga yang dokter dan dua yang profesor saya kira itu sekedarnya dan istri saya seorang profesor dokter juga sama-sama ada yang bertanya berarti berdebat gak di rumah berdebat dia bidangnya politik saya bidangnya bahasa Arab saya kira itu Bapak sekedar perkenalan supaya nanti Bapak tidak tanya-tanya siapa sih Prof. Budaya. Itulah saya. Dan sekarang saya menjadi dekan di Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta sekarang. Saya kira itu sekian. Mohon maaf lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih, alhamdulillah. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para hadirin tamu undangan, alumnus dan juga asatidah semuanya. Demikian hikmah awal yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Tentunya kepada kita semua bagaimana caranya semaksimal mungkin dapat mengingat kematian dengan berbagai macam wasilah atau media yang ada. Mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hikmah haul